Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah wa jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan hadis yang ke-26 kemarin yang belum setoran setorkan terlebih dahulu barakallahu fikum. Antum sudah? Fadhal. Naam barakallahu fiikum. Antum sudah kemarin? Bismillah. Adilu baisnaini. Ewa na'am. Antum sudah? Bismillah. Kullu salam. Kullu salam minan nasi. tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Naam barakallahu fikum. Sudah antum? Bismillah. Naam barakallahu fikum. Antum sudah? Bismillah. Wal kalimatu thayyibatu Eh, na'am barakallahu fiikum. Antum sudah? Bismillah. Ayo na'am, bismillah. Na'am barakallahu fiikum. Antum dah belum antum? Ya, bismillah. Bismillah. Sudah juga? Ya, bismillah. Eh, na'am barakallahu fikum. Amal Bismillah. Bismillah. Sudah? Sudah? Antum sudah belum? Bismillah. Bismillah. Antum sudah belum? Ah. Ya bismillah. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala setelah beliau menyebutkan mengenai termasuk bentuk sedekah adalah menolong seseorang pada kendaraannya yang dia naikin atau barangnya atau orangnya itu sendiri kita boncengkan atau barangnya kita naikkan pada kendaraannya dia atau kita naikkan di kendaraan kita itu termasuk sodako kemudian berikutnya beliau mengatakan qala wal kalimatu thayyibatu dan ucapan yang baik sodako itu juga sodako jadi ucapan yang baik ternyata sodako ini merupakan bentuk taisirat, yaitu kemudahan-kemudahan yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya sehingga hamba itu tidak perlu khawatir hatta ketika dia tidak punya harta, tidak punya uang pun ternyata masih bisa sodakoh, dengan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh syariat. Ini kita lihat. Wal kalimatu tayyibatu sodakoh. Dan ucapan yang baik itu adalah sodakoh. Kita lihat mithla ifsya'is salam wa du'a ila akhik contohnya adalah menyebarkan salam dan mendoakan saudaramu jadi menyebarkan salam termasuk bentuk apa sedekah bahkan termasuk salah satu sebab terjalinnya rasa cinta mempererat persaudaraan dan juga ukhuwah di antaranya adalah ifsa'us salam datang dalam hadis yang sahih Rawahu Muslimun dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum." Artinya Rasulullah SAW menyatakan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian benar-benar beriman dan kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian menjalin atau saling cinta mencintai sesama saudaranya. Kemudian Rasulullah menyatakan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara kalau kalian mengerjakannya akan terjalin yang namanya saling menyayangi dan cinta mencintai? Kemudian Rasulullah mengatakan asus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Ucapkanlah salam. Ini hukum global barakallahu fikum. Perkara al-jarh ta'dil itu hukum rincian yang tentunya perlu pembahasan tersendiri. Hukum global yang sama kaum muslimin adalah husnul berbaik sangka, kemudian menebarkan salam, assalamualaikum. Sudah kami sebutkan di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya Cara menjawab salam itu sendiri bermacam-macam. Ada yang sempurna, ada yang ijza. Ijza maksudnya sudah dianggap sah. Paham ya? Dapat pahala juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup. Ada juga yang dilengkapi lagi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada juga lebih sempurna lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pun mengenai bahwasannya salam merupakan perkara yang dianjurkan na barakallahu fikum di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fa idza hunyitum bi tahiyyatin bi ahsana minha aw rudduha apabila kalian diberikan salam penghormatan salam penghormatan kaum muslimin assalamualaikum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula maksudnya bagaimana Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik balasannya ya kan? Atau seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak masalah. Nam cuman kalau seandainya disempurnakan lebih bagus dan lebih baik. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya wa du'a ila dan juga bentuk ucapan yang baik engkau mendoakan saudaramu. Jadi kita mendoakan saudara kita Walaupun saudara kita tidak tahu kalau kita mendoakan, ternyata malaikat sudah mengatakan apa? Nah barakallahu fikum walaka bimislih. Engkau juga mendapatkan yang semisalnya. Contohnya antum mendoakan kebaikan kepada saudara, saudara antum misalkan, ya Allah, semoga si fulan diberkahi umurnya dan rezekinya. Ternyata malaikat juga mengatakan kamu juga mendapatkan yang semisalnya. Bayangkan itu. Walaupun saudara kita nggak tahu kalau kita mendoakan, tapi ternyata malaikat ternyata apa? Sudah nah barakallahu fikum menyatakan walaka bimislihi. Dan kamu juga mendapatkan yang semisalnya. Masya Allah. Ini termasuk apa? Termasuk bentuk fadilah keutamaan kita mendoakan saudara saudara kita dengan doa yang baik tentunya. Karena kalau doa yang jelek, kalau ternyata dia tidak berhak mendapatkannya, kembali kepada yang mendoakannya. Hati-hati. Kita mendoakan saudara kita dengan doa kejelekan, dan saudara tersebut tidak berhak mendapatkannya kembali kepada yang mendoakannya. Paham belum? Hati-hati. Berbeda kalau dia terdolimi. Dia mendoakan orang yang berbuat zalim, itu doanya dikabulkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azzani wa zakumullah, kita lihat berikutnya. Wasana 'alaihi min ghairi itra'in. Itra itu hulu. Dan sanjungan atau pujian memuji saudaranya tanpa berlebih-lebihan bima yutayyibu khawatirah, yaitu dengan pujian atau sanjungan yang membuat tenang dan senang benak pikirannya. Paham ya? Contohnya antum melihat saudara antum berbuat kebaikan, ahsan ya akhi misalkan. Itu enggak berlebihan. Tapi kalau antum menyanjung berlebihan, jangan. Karena dipermisalkan kalau seseorang memuji saudaranya dengan berlebihan bagaikan apa? Orang yang menaburkan apa? pasir di nah barakallahu fikum wajahnya. Maksudnya bagaimana? Kurang tepat kalau seandainya pujian terlalu berlebihan. Ini bagus sekali. Min khairi itra'in. Pujian atau sanjungan tanpa berlebih-lebihan. Nah, yang pujian tersebut bisa membuat orang itu senang dan tenang. Contohnya, kalau misalkan antum suatu ketika ditanya oleh saudara, saudara antum misalkan, bagaimana? Nah, pendapat antum masalah ini, masalah ini atau pertanyaan antum jawab kok benar jawabannya? Kemudian antum memujinya bagaimana astantum, Ya kan? Itu enggak berlebihan. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Tapi kalau berlebihan jangan. Kita lihat, kullu hadza minal kalamit thayyib. Ini semuanya termasuk ucapan yang baik yang bagus. Kemudian perlu diperhatikan juga, terkadang kita teralaikan terutama yang sudah berkeluarga, punya anak. Itu kalau anaknya nakal, ngeyel, itu jangan di omel omeli dengan omel-omelan kamu nakal sekali, kurang ajar kamu, jangan. Tapi didoakan, Allah yahdi Paham ya? Didoakan dengan doa bagus sekali. Allah yahdik, aslahakallah, hadakallah, a'anakumullah. Itu doa-doa seperti itu. Itu manfaatnya bagaimana manfaatnya? Kembali kepada orang yang mendoakan plus kembali kepada anaknya yang doakan dan kebaikan tadi. Ini perlu diperhatikan ya. Terkadang orang-orang mungkin saking emosinya anaknya dimarahi dengan Nah barakallahu fikum ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak bagus. Anak kurang ajar, anak durhaka atau semisalnya. Itu kurang tepat, tapi lebih baik kalau didoakan dengan apa hidayah tadi. Allah yahdi. Yahdikumullah misalkan. Paham ya doa-doa yang bagus. Barakallahu fiik, ahsanti, ahsantum, ahsanta misalkan. Paham maksudnya ya? Dengan doa-doa yang baik agar apa? Agar kembalinya pun baik gitu. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum itu perlu kita terapkan na'am barakallahu fiikum di kehidupan keluarga kita. Na'am. Jadi kalau misalkan hatta sesama saudara pun barakallahu fiikum Nah, misal kita mendoakan barakallahu fiik, ahsantum, eh, nama atau yahdikumullah atau Allah, Allah yahdi kata yang semisalnya tidak masalah. Itu termasuk apa doa yang bagus dan kembalinya pun kepada kedua belah pihak. Kita lihat sini. Wal kalamut thayyib yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih bi dzikrillah wa tasbih wa tahlil. Dan ucapan yang baik atau yang bagus yang terjadi antara hamba dan antara Rabbnya dengan berzikir kepada Allah Taala. Bayangkan, berzikir kepada Allah Taala maksudnya mengingat Allah Taala. Na kalau fikum wa tasbih subhanallah wa la ilaha illallah. Ini diantaranya. Karena orang kalau banyak berzikir itu dia akan tenang hatinya. Tapi orang kalau nggak pernah berzikir, nggak pernah baca zikir pagi, nggak pernah baca zikir petang, sebelum tidur pun langsung tidur tanpa berdoa, itu biasanya kehidupannya itu kurang tenang. Banyak pikiran, gelisah. Tapi kalau dia membiasakan diri dengan zikir pagi dan petang, zikir pagi dan sore itu ya, atau zikir-zikir sebelum tidur itu masya Allah. Nah barakallahu fikum kita biasakan walaupun sedikit nggak masalah, tapi kita berzikir. Nah walaupun tuntutannya seharusnya kalau bisa banyak. Wadzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah sebanyak-banyaknya. Mengingat Allah Taala semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk sifat-sifat orang mukminin, mereka juga banyak apa? Berzikir. Ya kan? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang mereka nam hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala di sini istiftahiyah atau maknanya tanbih peringatan. Setelahnya itu perkara yang penting. Maksudnya bagaimana? Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu tenang. Jadi hati tenang bukan semata-mata banyak uangnya, banyak hartanya, banyak anaknya, eh, tinggi jabatannya, kedudukannya bukan, tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu kita tanamkan di benak kita. Antum nggak perlu pamerkan ke hadapan orang anak berpikir misalkan eh, di depan orang subhanallah, subhanallah, subhanallah. nggak perlu. Antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mungkin di rumah atau mungkin di saat-saat tertentu dikir pagi dan petang jangan lupa ya. Banyak mungkin nah barakallahu fikum kitab-kitab yang sudah dibukukan mengenai zikir pagi dan petang. Itu dihafalkan walaupun sedikit ya untuk membuat apa? hati tenang karena hati itu kalau nggak tenang, hati itu kalau gelisah, banyak pikiran itu biasanya mengganggu konsentrasi dalam belajar. Nah, barakallahu fikum. Atau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengiringi dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum walaupun sedikit demi sedikit insyaallah باذنillah hati tenang. Nah, kalau nggak percaya bisa dibuktikan. Antum buktikan sendiri bagaimana asar pengaruh daripada zikir banyak berpikir pagi, petang, sebelum tidur. Masya Allah. Antum rasakan nanti bagaimana? Keadaannya tenang, tentram, nggak ada masalah. Barokallahu fiikum. Naam. Kita lihat apa yang beliau sampaikan di sini. Itu tadi antara siapa? Antara hamba dengan Allah Taala dengan cara berpikir kepada Allah Taala, tasbih, tahlil dan yang semisalnya. Wa yakunu bainal 'abdi wan nas dan juga yang namanya ucapan yang baik itu di samping antara dia dengan Allah Ta'ala, upayakan antara hamba dan manusia juga. Jadi bukan hanya kita kepada Allah Ta'ala, tapi apa antara kita dengan sesama manusia yang lainnya. Itu juga perlu, nah barakallahu fikum, menggunakan atau perlu melaksanakan mengucapkan dengan ucapan yang baik karena di dalam ucapan yang baik tersebut ada nilai sedekah. Wal kalimatu thayyibah aksu al kalimatil khabithah. Ucapan yang baik itu lawan daripada ucapan yang jelek. hindari eh, ya ucapan yang jelek yang mengandung unsur menjelek-jelekkan saudaranya, baik terkadang menjelekkan saudaranya dengan nama-nama hewan. Hati-hati barakallahu fikum. Marah ataukah tidak marah hindari. Upayakan kita memanggil dengan namanya atau dengan gelarnya atau dengan kunyahnya tapi kalau dengan nama-nama hewan Allahumma musta'an sangat tidak layak apalagi ahlus sunnah wal jamaah barakallahu fikum upayakan kita ketika marah mampu dan pandai mengendalikan diri na'am barakallahu fikum gertakan suara keras gak masalah tapi hindari yang namanya mengejek dengan apa sebutan-sebutan nama hewan nama-nama yang jelek nama barakallahu fikum atau semisalnya hindari Nah maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kenapa? Karena di balik itu tentunya tidak bagus. Nah, atar pengaruhnya tidak bagus. Kalau dengan mendoakan sangat bagus. Dan ini perlu kita latih diri diri kita semuanya barakallahu fikum. Allahu musta'an. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'." tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Perhatikan baik-baik ini barakallahu fiikum hafizakumullah. Bukankah engkau telah memperhatikan, bukankah engkau memperhatikan bagaimana Allah taala memberikan suatu permisalan ucapan yang baik. Nah, barakallahu fiikum seperti pohon yang baik juga yang akarnya itu kokoh tertancap di bumi di tanah tapi cabangnya itu menjulang ke langit. Maksudnya bagaimana? Tumbuh, bagus. Itu ucapan yang baik. Tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Yang mana pohon tersebut nah barakallahu fikum mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan seizin Rabbnya. Subur. Dipermisalkan apa? Seperti tanaman yang subur, pohon yang subur, yang buahnya senantiasa Nah barakallahu fikum muncul barakallahu fikum itu ucapan yang baik. Summa qala wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabitha na'am ka syajaratin khabithan tussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan permisalan ucapan yang jelek seperti pohon yang jelek pula yang akarnya dicabut dari naam bumi, maksudnya sudah enggak ada akarnya lagi. Bagaimana berbuah? eh, tentunya akan membuat dia layu malaha min qarar tidak punya kekokohan eh, nah barakallahu fikum pada pohon tersebut barulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat yang mulia perhatikan baik-baik barakallahu fikum yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan bagi orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Masya Allah. Ini perlu kita perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya dan jujur, niscaya apa Allah taala akan berikan ucapan yang kokoh pula di dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang zalim dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah taala kehendaki. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan baik-baik, nah barakallahu fikum, bahwa Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wa 'amalus shalihu yarfa'uh. Ini juga dalil mengenai ucapan yang baik. Perhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Allah Taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Hanya kepada Allah ucapan-ucapan yang baik itu diangkat atau naik, maksudnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal salih dan juga amalan yang yarfa'uh Allah taala yang mengangkatnya. Maksudnya yang namanya mengangkat, yang namanya naik itu dari yang mana? Dari bawah ke ke atas, menunjukkan Allah taala di atas langit. Paham ya? Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya Allah taala itu na'am barakallahu fikum berada di atas na'am arsy Na'am barakallahu fikum beristiwa di atas arsy Na'am. Karena apa? Karena yang namanya naik, ya, yang namanya terangkat, nah itu dari bawah ke atas. Paham ya? Nah, bukan dari atas ke ke bawah. Ikhwani fi din azdan wa zakumullah, fal kalamu tayyibu yakunu bainal 'abdi wa rabbih bi dzikrillah azza wa jal. Ucapan yang baik itu terjadi antara hamba dengan Rabbnya dengan berzikir kepada Allah taala. Jadi ingat-ingat ya, jangan sampai antum sesibuk apapun upayakan menyempatkan waktunya untuk berzikir barakallahu fikum. Zikir pagi, zikir petang, hatta walaupun sedikit enggak masalah tapi sempatkan. Karena di balik zikir tersebut sumber apa tadi? Ketenangan hati barakallahu fikum. Naam. Wa yakunu bainal 'abdi wan nas dan juga ucapan yang baik antara hamba dan antara manusia. Maksudnya sesama manusia bi an yutayyib khawatirahum yaitu dengan memperindah memperbagus nambah barakallahu fikum ucapan-ucapan mereka dan juga nambah barakallahu fikum nam ungkapan-ungkapan yang mereka miliki diperbagus jangan sampai mengungkapkan ungkapan yang jelek atau semisalnya fa innal kalimata taf'alu maf'ulaha dikarenakan yang namanya suatu ucapan suatu kata nambah barakallahu fikum itu akan apa akan mengerjakan apa yang telah diucapkan wa alifu bainal qulub dan akan melunakkan dan juga akan menyusun atau mempersatukan di antara hati-hati yang ada. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya ucapan yang bagus, ucapan yang baik itu ada pengaruhnya di situ. Paham ya? Ada pengaruhnya, nah. ada pengaruhnya. Maksudnya kalau kita mengucapkan ucapan yang baik di hadapan manusia, ana yakin manusia itu senang. Tapi kalau kita ucapkan ucapan yang jelek, ucapan yang mengandung unsur dusta, bohong atau semisalnya orang tidak akan senang. Sebagaimana dia sendiri nggak senang kalau ada orang berucap dengan ucapan yang buruk terhadapnya. Ini bagus sekali ini. Amal kalimatul khabithah adapun ucapan yang jelek fahiya tufarriqu bainan nas. Inilah yang membuat apa? Nam bercerai-berainya antara manusia. Membuat manusia itu bercerai-berai, berpisah kemudian juga apa berselisih karena ucapan yang jelek tadi oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan semakna beliau mengatakan na barakallahu fik innal quluba majbulatun bihubbi 'ala man ahsana ilaiha wal bughdhi 'ala man asaa ilaiha artinya apa bahwasanya hati-hati manusia itu senantiasa nan terikat dan juga senantiasa senang dengan orang yang berbuat baik kepadanya. Ya enggak? Hati kita semuanya senang atau kalau melihat orang berbuat baik kepada kita senang dan benci kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Itu hati manusia. Jadi dimanapun kita berada, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita senang. Ada orang berbuat jelek kepada kita, kita pun juga tidak senang. Itu hati manusia seperti itu. Hati manusia majbulah sudah. Nah barakallahu fikum tercetak sebagai tabiat Tabiatnya itu mencintai, senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya dan benci kepada orang yang berbuat jelek atau berbuat jahat kepadanya. Mohon insyaallah. Naam. Kita lihat di sini. Wa turitsu al-adawah dan ucapan yang jelek ini penting sekali perhatian baik-baik. Ucapan yang jelek itu akan melahirkan permusuhan. Terjadinya permusuhan, pertikaian, kelahi atau yang semisalnya biasanya sebabnya karena ucapan yang jelek. Ucapan yang jelek Wa kam qamat min harbin dan betapa banyak peperangan terjadi. Wa kam sufikat min dima'in bisababil kalam al-khabith dan betapa banyak di nam barakallahu fikum tumpahkan darah-darah, maksud darah-darah ditumpahkan tanpa ada unsur yang benar, sebabnya karena ucapan yang jelek. Ucapan yang mengandung unsur apa? Ghibah, namimah, eh, mengadu domba atau semisalnya. Fal kalamu khatirun jiddan illa idza kana kalaman tayyiban. Ini penting sekali barakallahu fikum hawitakumullah. Kata beliau ucapan itu bahaya sekali kecuali ucapan yang baik. Mahum salah, ucapan yang bagus, ucapan yang jujur, ucapan yang tidak mengandung unsur apa mengadu domba atau tidak mengandung unsur apa barakallahu fikum pengkhianatan atau semisalnya itu apa? Itu sangat bagus Nah, ucapan-ucapan yang jujur, yang baik. Tapi kalau sekedar ucapan, hati-hati. Jangan sampai ucapan tersebut justru akan justru sebagai petaka terhadap orang yang mengucapkannya. Ikhwani fi dinna azza wa jazakumullah qala bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Dan setiap langkah yang engkau berjalan menuju salat itu dianggap sedekah. Langkah yang kita langkahkan menuju salat itu adalah sedekah. Dijelaskan dalam riwayat yang lainnya yaitu orang yang dari rumahnya sudah berwudu. Jadi wudunya di rumah dia. Kemudian melangkahkan kakinya menuju ke ke masjid. Bukan berarti yang berangkat ke masjid dengan sepeda atau dengan sepeda motor atau dengan mobil kemudian nggak dapat pahala. Mereka tetap mendapat pahala, cuman tentunya yang berjalan kaki tadi dan mampu lebih afdal. Maksudnya, karena kembali kepada hadis inti dan asalnya. Nah, berjalan setiap langkahnya dihitung dengan enam pahala dan juga mendapatkan sedekah. Kullu khutwatin ilal masjid fiha sedekah. Setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid di dalamnya ada sedekah. Perhatikan baik-baik. Fakullama ba'udta 'anil masjid wa kathurat khutuwatuka kathura ajruk. Maka semakin jauh engkau dari masjid dan semakin banyak langkah-langkahmu nah menuju masjid maka semakin banyak pula pahalamu. Ini kalau seandainya apa barakallahu fikum, kalau seandainya memungkinkan dan tidak terlambat sholat jamaahnya. Kalau misalkan antum jaraknya agak jauh, menerapkan hadis ini misalkan, jaraknya agak jauh, antum berangkat ke masjid, masjid yang jaraknya jauh, terlambat sholat jamaahnya, itu justru nggak diperbolehkan. Nah, maksudnya ya, ini kalau memungkinkan, mungkin masjidnya jaraknya dekat atau istilahnya masih bisa ditempuh dan sholat ter, tidak terlambat misalkan, lakukan. Ini pahalanya besar. Nah Kita lihat berikutnya. Wa hadza al-hasu 'ala shalatil jamaah wa huduril Di dalam hadis ini mengandung dorongan, anjuran, motivasi untuk melakukan sholat jamaah dan menghadiri apa? masjid-masjid. Jangan malas-malasan barakallahu fikum. Kalau tidak ada udur syar'i, jangan menyengaja sholat di rumah. Paham ya? Tapi kalau ada udur syar'i mungkin dia sakit atau mungkin dia capek yang sangat misalkan, itu dapat udur yang syar'i. Tapi kalau dia sehat, cuman malas-malasan jangan. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena Rasulullah hampir-hampir membakar rumah-rumah enam segenap para sahabat saat itu yang tidak menghadiri salat jamaah bayangkan tuh. Hampir dibakar itu. Menunjukkan bahwasanya perkara salat bukan perkara sepele perkara yang sangat penting. Awwalu mayuhasabu yuhasabu bil 'abdu As-salat. Pertama kali yang akan dihisap nabarakallahu fikum antara hamba dan Allah taala adalah masalah salatnya. Salatnya bagaimana? Kalau salatnya baik, baik pula seluruhnya. Kalau salatnya jelek, jelek pula seluruhnya. Oleh karena itu perkara salat jangan nam dijadikan bahan permainan barakallahu fikum. Serius. Kalau sudah masuk ke saf, dia salat, enggak ada udzur syar'i untuk ke belakang, jangan main-main. Tapi apa? Upayakan sampai selesai. Paham ya? Nah, perhatikan baik-baik Abdurrahman, upayakan sampai selesai. Jangan mengenyang aja kemudian ke belakang atau kemudian nam pura-pura batal dan semisalnya. Semuanya kita harus menghindari yang seperti ini barakallahu fikum karena salat amalan yang paling mulia. Hak antara hamba dengan Allah Taala pertama kali yang dihisab apa? Salatnya. Antara hamba dan hamba masalah apa? Darah. Jadi antara hamba dan hamba lain lagi. Masalah darah, kenapa si fulan bunuh si fulan? Kenapa dulu kamu mengalirkan darah si fulan? Sebabnya apa? Karena pembahasan mengenai kedoliman itu sangat nah barakallahu fikum mengerikan sekali. Hingga kambing yang bertanduk saja dengan kambing yang tidak bertanduk karena benar-benar tanggung jawab yang sangat besar itu pun apa? dipertanyakan. Kenapa? Nah barakallahu fikum kambing yang bertanduk kok nah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Menanduk itu istilahnya ya. Kalau bahasa Jawanya nyeruduk gitu ya istilahnya ya. Nah, kenapa itu dipertanyakan? Karena perkaranya perkara kedzaliman. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ikhwan fi din azzani wasakumullah wa fi dhimnihi annahyu an takhallufi an salatil jama'ah fil masajid. Dan juga terkandung di dalam hadis tersebut adalah larangan seseorang apa? At-takhalluf, sengaja menyelisihi atau sengaja nah barakallahu fikum tidak salat jamaah di masjid-masjid. Ingat-ingat ya, kalau enggak ada udzur syar'i jangan. Tapi kalau ada udzur syar'i misalkan antum e, sakit atau hujan, itu boleh antum salat di rumah, ya enggak? Tapi kalau cuman malas-malasan jangan barakallahu fikum. Karena apa? Karena malas-malasan atau yang semisalnya datang dari setan. Nah, putusnya mana putusnya? Awan nah, barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat sini. Ikhwan fi din hasdani wasakumullah wa habibakumullah jami'an. Li'annaka takhsar bidzalika khasaratan 'azimatan. Dikarenakan kalau seandainya tidak menghadiri salat jamaah di masjid, sesungguhnya engkau telah rugi dengan perbuatan tersebut dengan kerugian yang sangat besar. Walaka bi'adadil khutuwatil lati takhtuha ilal masjid sadaqatun padahal engkau memiliki apa bilangan yang sangat banyak langkah-langkah yang kau langkahkan masjid itu dihitung sedekah bayangkan jangan sampai kita terluputkan barakallahu fikum fa fil yaumi wal lailah khamsu salawatin padahal dalam sehari semalam berapa kali salat salat lima waktu lima kali salat ya nama barakallahu fikum berapa rakaat total semuanya 17 rakaat ya. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya barakallahu fikum manakala dia melangkahkan dengan langkah tersebut dari rumah menuju masjid tadi dihitung sedekah dan pahala yang besar. Kam tuhassinu bi khutuwatika ilaiha min sedekah? Berapa yang sudah apa engkau hasilkan dengan langkah-langkahmu berupa sedekah ketika menuju salat tersebut? Ala inna fadlallahi 'azim. Ketahuilah sesungguhnya keutamaan Allah Ta'ala sangat besar. Bayangkan langkah saja dihitung. Langkah menuju sholat saja di, dihitung menunjukkan keutamaannya sangat besar. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala barakallahu fikum. Jangan sampai kita naam terlewatkan yang seperti ini. Qala wa tumitul adza 'anit Berikutnya dan menghilangkan rintangan atau gangguan dari jalan. Ini maksudnya gangguan seperti kaca-kaca yang pecah atau mungkin batu besar atau mungkin duri yang mengganggu atau kayu yang patah di tengah jalan kalau mampu menyingkirkan itu termasuk dihitung apa? sedekah. Na'am barakallahu fikum. Jadi kita lihat apa yang beliau sampaikan. Qala Syekh Shalal Fauzan ay tuzilu ma yu'dhi al-marrah an tariqil muslimin ini. Maksudnya engkau menghilangkan sesuatu yang mengganggu orang-orang yang berjalan dan na'am barakallahu fikum menghilangkan dari jalannya kaum muslimin. Apa maksudnya ya? Ada misalkan kira-kira yang mengganggu hatta misalkan atau menyingkirkan kulit pisang pun atau misalkan bekas apa eh, kulit apa namanya pepaya yang semisalnya kalau disingkirkan karena khawatir orang terpeleset itu dihitung sedekah intinya meniatkan tadi innamal a'malu binniyat jadi ternyata amalan yang segini aja tetap dihitung sedekah bayangkan barakallahu fikum na'am kita Lihat apa yang beliau sebutkan berikutnya. Au antariqin nas umuman atau menghilangkan rintangan gangguan dari jalan manusia secara keumuman. Seperti yang Anda contohkan tadi ya, misalnya ada pohon roboh misalkan, antum mampu membantu menghilangkan atau membantu menyingkirkan agar orang tidak terganggu dalam perjalanannya itu dihitung sedekah juga. Masya Allah, Naam. Kita lihat barakallahu fikum hidakumullah jadi menghilangkan rintangan, gangguan dari jalan, namanya termasuk apa? Sodako. Nah, barakallahu fikum termasuk Sodako perlu diperhatikan baik-baik ya. Wa kadzalika an tariqid Seperti itu pula menghilangkan rintangan gangguan dari jalan hewan, bayangkan. Hewan saja kalau seandainya merasa terganggu dengan sesuatu yang di jalan tersebut, antum membantu hewan tersebut menghilangkan rintangan, dihitung Sodako. Nah, barakallahu fikum. Apa ada kira-kira? Ada enggak kira-kira? Banyak ya. Mungkin kalau misalkan barakallahu fikum ada lembu atau sapi lewat kemudian ada yang sesuatu yang menghalangi. Kemudian antum bukakan penghalang tersebut, antum hilangkan, akhirnya bisa lewat misalkan. Termasuk sedekah walaupun bukan manusia. Apa maksudnya ya? Walaupun bukan manusia. Kita lihat di sini. La taj'al fihi syai'an yu'dil marah. Intinya jangan engkau menjadikan sedikit pun sesuatu yang mengganggu orang berjalan apalagi menyengaja habis makan pisang langsung kulitnya dibuang gitu ternyata orang terpeleset di belakangnya ya enggak ha? Ah, atau menyengaja meletakkan kulit-kulit apa kulit-kulit pepaya di jalan biar orang terpeleset itu hindari atau orang-orang yang suka bisnis tapi apa enggak jujur eh, dia buka pinggir jalan tambal ban pres atau tambal ban apa eh, <laughs> nah barakallahu fikum tubles atau yang semisalnya tapi dia meletakkan di depannya itu apa paku jadi begitu orang lewat langsung banyak kena bocor di itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu juga termasuk perkara dilarang karena terjadi ya seperti itu ya. Sebagian tempat ada seperti itu karena dia enggak laku-laku. Akhirnya membuat apa? Sistem tadi itu. Ya, paku dipasang situ, begitu orang lewat langsung apa? Banyak kena paku itu, bocor di situ. Akhirnya dia nambal, dapat uang kan? Tapi perkara yang seperti ini dilarang, merupakan kedoliman barakallahu fikum. Allah musta'an hati-hati. Naam. Carilah rezeki dari rezeki yang halal dengan cara yang halal. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wala tatruk fihi syai'an wada'ahu ghairuka. Dan jangan kau meninggalkan sedikit pun nah barakallahu fikum sesuatu yang eh, yang meletakkan adalah selainmu. Nah barakallahu fikum maksudnya bagaimana? Maksudnya hatta orang lain misalnya mau meletakkan sesuatu yang banyak kan jangan dikasih. Nah, upayakan kita justru apa? Menghilangkan, melarang. Awwaqa'a fit tariq min ghairi an yad'u ahadun atau sesuatu yang ada di jalan, nah barakallahu fikum. nah, ada sesuatu hatta walaupun yang meletakkan bukan orang lain, maksudnya mungkin pohon jatuh sendiri atau misalkan roboh karena angin, paham ya? Itu kita boleh ketika kita menghilangkannya di itu sedekah juga. Paham maksudnya ya? Jadi gangguan ini ada beberapa macam. Antum jangan meletakkan gangguan, jangan membiarkan orang lain meletakkan gangguan dan hilangkan rintangan gangguan yang yang apa yang meletakkan bukan orang. Misalkan tadi itu batu tiba-tiba dari misalkan barakallahu fikum ada batu yang longsor dari atas misalkan ya atau pohon yang roboh misalkan itu kan bukan misalkan bukan karena manusia yang menyengaja tapi karena ke angin atau semisalnya itu hilangkan itu termasuk sedekah juga kalau memiliki kemampuan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini mimma ya'uqul marah wa yu'dhihim eh, dari perkara-perkara yang membuat orang orang yang berjalan tersebut merasa terganggu dan juga nah mengganggu mereka kasyauq seperti syauq apa syauq duri seperti apa duri barakallahu fikum wal hasa seperti kerikil-kerikil kecil wal mu'diyat dan barang-barang atau benda-benda yang mengganggu itu dihilangkan tuziluhu anit tariq engkau menghilangkan gangguan tersebut dari jalan walakah fi dzalika shadaqah dan engkau dengan perbuatan tersebut mendapatkan pahala apa shadaqah li'annaka ahsanta ilaihim karena engkau telah berbuat baik kepada mereka ikhwani fi din azzani wa azzakumullah wa jami'an Adapun yang berikutnya insyaallah taala sekaligus penyelesaian terhadap hadis yang ke 26 kita tunda pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.